dugaan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala bangga dengan seekor kuda hanya karena tunduk kepadanya sungguh lebih bangga lagi Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang bersungguh-sungguh tunduk kepadanya sebaliknya ketika manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibekali akal, dibekali kecerdasan, dan bahkan Allah memposisikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, tapi ternyata kemudian dia tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku tidak segan-segan untuk menghinakannya. Kenapa? karena dia sendiri tidak mau dimuliakan. Jadi ketika seorang manusia tidak mau memuliakan dirinya, Bapak Ibu, letak kemuliaan itu terletak di sejauh mana seseorang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi semakin dekat kepada Allah semakin mulia. Semakin jauh dari Allah semakin hina. Karena Allah yang paling mulia, Allah yang maha mulia. Sama dengan mirip kalau kita umpamakan perusahaan. Jadi semakin dekat seseorang kepada direktur utama, semakin dihormati. Karena apa? Karena dia kawannya atau istrinya. Semakin dekat dengan seorang presiden di sebuah negara, semakin dihormati. Dia seorang istri presiden menjadi terhormat. Dan bagaimana kalau seorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah hakikat hidup manusia. Bahwa setiap manusia hendaklah bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada yang Maha Mulia kalau dia ingin mulia. Sebaliknya kata Allah, kalau ternyata dia tidak mau mulia, tidak mau dimuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala merendahkannya. Allah ceritakan dalam surat At-Tin. <clears throat> Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Benar aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya tetapi aku rendahkan manusia karena tidak mau ikut aku kata Allah ke tempat yang serendah-rendahnya dan tempat yang rendah adalah maksudnya neraka. Makanya kalau Allah menggambarkan surga dalam Al-Qur'an, Allah gambarkan fi jannatin aliyah. Kutufuha daniyah. Dia berada di tempat yang tinggi. Jadi kalau surga tinggi, tapi kalau neraka rendah. Summa rodadna hu asfala safili. Summa hu asfala Aku kembalikan dia ke tempat yang serendah Manusia suka yang tinggi-tinggi, makanya Allah gambarkan surga di tempat yang tinggi selalu. Makanya manusia suka pergi ke tempat-tempat yang tinggi, ke puncak sebagainya. Itu gambaran bahwa fitrah manusia ingin yang tinggi-tinggi. Makanya Allah SWT gambarkan surga itu tinggi. Fi jannatin aliyah. Nah, itulah hakikat yang Allah gambarkan dalam surat Al-Adiyah Lalu Allah gambarkan dalam surat al Adiyat tentang hakikat pembongkaran alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'thirama fil kubur wa hussilama fi sudur inna rabbahum bihim yauma idzin la Nah, Allah ceritakan penutup surat al Adiyat itu bahwa nanti alam kubur yang selama ini manusia yakini sebagai kehidupan terakhir sehingga banyak orang bunuh diri menganggap bahwa jalan kematian itu jalan terakhir padahal setelah itu masih ada kebangkitan kembali masih ada pertanggungjawaban jadi banyak orang lari dari tanggung jawab dia bunuh diri nah Padahal kematian bukan akhir segala-galanya kata Allah. Masih ada persidangan lebih lanjut yaitu persidangan dalam akhirat. Inilah yang Allah ceritakan dalam surat Al-Adiyah. Nah, kapan itu terjadi? Allah jawab dalam surat Al-Qari'ah. Itu akan terjadi ketika muncul hari kiamat. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal Inilah asal permulaan dibangkitkannya manusia kembali dari alam kubur. Dan inilah asal permulaan manusia dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu kata Rasulullah, manusia menyesal. Menyesal Kenapa kok alam kebangkitan ini benar-benar terjadi? Tidak pernah aku bayangkan ini terjadi. Menyesal, kenapa kok aku waktu di dunia tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah. Sehingga pada hari ini amalku sangat sedikit. Amal solehku sangat sedikit. Ini bagi orang beriman. Masih juga menyesal. Kata Rasulullah, semua menyesal kalau orang kafir jelas mereka menyesal karena mereka tidak punya apa-apa. Karena mereka tidak pernah yakin dari hari kiamat. Mereka menyangka dunia itu segala-galanya. Nah, tapi orang beriman pun harus menyesal. Menyesal kenapa? Karena di dunia dia punya waktu seringkali diabaikan. Tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Diisi dengan kesia-siaan. Sibuk dengan hiburan-kehiburan pindah dari tontonan ke tontonan. Gak pernah habis-habisnya. Terasa berat lidah ini mengucapkan istighfar. Terasa berat lidah ini membaca Al-Quran. Terasa berat mata ini memandang yang baik-baik. Dan seterusnya. Besar terjadi. Ketika hari kebangkitan terjadi. Itu akan terjadi pada hari kiamat. Al-Qari'ah. Kata Al-Qari'ah diambil dari kata ya kroo, artinya yadribu bisyiddah memukul dengan dahsyat jadi al-qari'a adalah peristiwa benturan yang dahsyat karena pada waktu itu planet-planet <coughs> terlepas dari porosnya tidak ada yang mengendalikan lagi Allah selama ini mengendalikannya pada saat itu Allah biarkan langit hancur, rapuh, runtuh. Semua planet terlepas, berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Nah itulah benturan yang belum pernah terjadi, belum pernah manusia alami. Kalau gunung meletus masih pernah manusia alami, tapi benturan antar planet itu belum pernah terjadi selama ini. Makanya Allah sebutkan Al-Qari'ah karena peristiwa sangat dahsyat. Itulah yang akan membuat manusia penuh ketakutan pada waktu itu. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Allah bertanya, Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Jadi pertanyaan seperti ini pada Allah diulang-ulang. Untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan dahsyatnya peristiwa itu. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali menggunakan pertanyaan. Kalau kita ingin menggambarkan sesuatu itu penting. Contoh katakanlah, saya seumpama membawa buku, buku baru. Nah, supaya Bapak tertarik untuk melihat buku ini, saya pakai pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak membaca buku ini? Tahukah Bapak apa buku ini? Tahukah Bapak apa isi buku ini? Nah, orang tertarik, wah ini berarti buku penting, bukan buku biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan pertanyaan disebut dalam bahasa Arab al istifhar untuk menggambarkan bahwa suasana yang akan terjadi di hari kiamat itu bukan suasana biasa. Maka di sanalah akhir segala-galanya. Harta yang selamanya manusia banggakan berakhir begitu saja karena menjadi amal soleh. Rumah yang selama ini dibangun dengan kokoh sampai menelan dana bermiliar-miliar ternyata juga hancur begitu saja. Kecuali satu yang bertahan, amal soleh. Harta yang dijadikan amal soleh itulah yang tetap bertahan tapi semasih belum menjadi amal soleh semasih menjadi bagian dari dunia itu akan berakhir bersama hancurnya dunia inilah peristiwa yang agung yang Allah gambarkan dengan pertanyaan coba bandingkan dengan al haqqa Allah selalu menggunakan pertanyaan yang sama al haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa mirip hanya kalau al haqqa artinya suatu peristiwa yang pasti terjadi karena al haqqa Jadi inilah peristiwa yang pasti terjadi. Kalau di Al-Qari'ah itu peristiwa yang sangat dahsyat kejadiannya. Nah, tapi Allah membentuk ungkapan dengan pertanyaan yang sama. al haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa al-qari'ah, al qari'ah wa ma'adroka mal qari'ah perhatikan apa ibu Allah sungguh luar biasa menggambarkan ini supaya kita bersiap-siap supaya kita jangan lalai supaya kita ingat apa yang kita punya ini akan berakhir coba kita kenang hari ini dan kita ingat setahun yang lalu berapa banyak dari orang yang kita kenal telah meninggal dunia yang tadinya duduk bersama kita sekarang sudah tidak ada lagi dia duduk sendirian di alam kubur dan pasti akan tiba saatnya giliran kematian itu nyampe kepada kita lalu apa yang kita persiapkan masih kita akan terlena dengan semua ini apa yang bisa kita bawa ke alam kubur itu apa yang kita bawa apa yang kita banggakan ketika ternyata kematian telah menjemput kita ini yang Allah ingatkan supaya kita tidak lalai masih kita akan sibuk dengan dosa-dosa. Lalu apa kita bangga bahwa <coughs> ke alam kubur dosa-dosa? Kita bangga dengan itu. Kalau kita tidak bangga, kenapa kita lakukan? Apa kita bangga menceritakan kepada Allah, Ya Allah, aku sibuk di dunia ya Allah dengan perzinahan, aku sibuk di dunia dengan korupsi. Begitu kita bangga menceritakan ini semua kepada Allah. Kalau tidak bangga, kenapa kita bawa itu? Di sini makna bahwa kita harus ingat peristiwa ini di mana kita akan disidang satu persatu oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu, persidangan yang tidak bisa pernah dibohongi karena yang mengadili adalah Allah yang Maha Tahu. Kalau pengadilan dunia, dia mungkin hanya tahu luar-luarnya. Dia mungkin hanya bisa merekam suara melalui telepon di sana. Hanya itu yang dia bisa tahu. Tapi dia tidak bisa tahu isi hati manusia. Tapi di hari kiamat, kata Allah, akan aku bongkar isi hati itu yang selama ini disembunyikan kebusukan, kebencian, kedengkian, kesombongan yang mungkin manusia tidak tahu tapi Allah Maha Kata Allah, "Wa husila sudur." Akan aku bongkar yang selama ini kau simpan-simpan di hatimu itu, di dadamu itu, akan aku bongkar. Mau kemana kamu lari? Makanya yang paling menentukan Bapak Ibu ketika sampai di hari kiamat adalah keikhlasan keikhlasan. Ada sebuah kisah. Kisah ini menyentuh hati saya setiap saya setiap saya ingat berbicara tentang keikhlasan. Jadi ada salah seorang ulama besar dalam sejarah. Dia itu seorang alim, seorang yang menulis buku dan sebagainya. Bukunya dibaca oleh ribuan manusia di seluruh dunia. Nah, satu malam Sang alim ini sedang menulis bukunya. Tiba-tiba ada seekor lalat hingga. Mungkin Bapak Ibu masih ingat atau pernah melihat pena dulu, bukan seperti pena sekarang. Pena dulu tuh tintanya itu ada di ujungnya, dia tempat eh, jadi isi penanya. Terus dia eh, menulis. Nah, seekor lalat pada satu malam hingga di pena itu, dia minum pena, minum tinta tinta dari pena itu. Nah, ah, dia berhenti Kemudian dia pandang anak itu sampai selesai. Begitu anak pergi, dia lanjutkan menulis. Tak lama kemudian, sang alim ini meninggal dunia. Salah seorang muridnya bermimpi didatangi oleh sang guru. Sang guru mengatakan, Wahai anakku, tahu kakak apa yang membuat kuburanku bercahaya? Ternyata bukan karena buku-buku yang aku tulis, bukan karena murid-murid yang aku ajari, bukan. Allah Maha tahu bahwa ternyata ketika aku menulis buku, ketika aku mengajarkan itu, dalam hatiku ada sedikit riak. Ternyata itu semua tidak berharga. Satu yang membuat aku selamat dari sisa kubur, apa? Suatu malam aku pernah menyelamatkan seekor lalat yang kehausan. Aku tunggu sampai dia selesai. Lalu kemudian setelah dia pergi, aku lanjutkan menulis. Ternyata itu yang buat aku selamat. Jadi ternyata Bapak Ibu, bukan besarnya sebuah amal yang Allah nilai, tapi ikhlasnya hati ketika dia memberi dan melakukannya. Betapa sia-sia amal apapun ketika ternyata hati tidak ikhlas. Makanya Rasulullah pernah menceritakan kisah tiga orang yang masuk gua mungkin apa ibu masih ingat kisah tiga orang masuk gua begitu masuk gua tiba-tiba sebuah batu besar jatuh menutup pintu gua itu akhirnya mereka tidak bisa keluar nah begitu mereka sudah tidak menemukan jalan keluar ketiga-tiganya bermusyawarah mari kita ingat amal apa yang paling ikhlas dari seluruh hidup kita itu tarik ternyata apa masing-masing merenung, masing-masing mengingat dari seluruh amal yang dia perlakukan hanya satu yang dia ingat. Yang lain dia ingat masih ada riaknya. Disebutkan satu persatu. Yang satu menyebutkan bahwa dia pernah <coughs> membantu nih dia selalu membantu ibunya untuk memberikan susu. Suatu malam dia terlambat datangnya karena menjual kayu sampai malam tidak laku Begitu laku kayu itu dia segera membeli susu. Begitu datang ke ibunya, ibunya yang menunggu sedang tidur. Nah, apa kata anak ini, anak muda ini? Dia mengatakan, aku tunggu ibuku dan memegang air susu itu sampai ibuku bangun, sampai pagi. Begitu ibuku bangun, aku minumkan. Diceritakan kepada Allah, ya Allah, inilah yang aku lakukan. Kalau itu yang paling ikhlas, bukalah pintu gua itu. Dibuka oleh Allah SWT. Dan seterusnya. Jadi, Inilah kisah bahwa kita cari apa yang paling ikhlas dan itu yang akan membantu kita. Makanya keikhlasan adalah merupakan kunci keberhasilan di alam akhirat. Inilah peristiwa yang akan terjadi. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma mal Qari'ah. Lalu Allah kalau kita bandingkan dengan surat al seperti ini. Al-Haqqah mal Haqqah wa ma mal Haqqah. Tapi setelah itu beda. Kalau dalam surat Al-Haqqah, Allah ingatkan dengan peristiwa kaum-kaum terdahulu yang gagal dalam sejarah. Yang pernah Allah adab karena mereka tidak mentaati Allah. Kaum Samud, kadzabat Samud wa 'adu bil Nah, di sini Allah menceritakan tentang penyiksaan terhadap kaum Samud. Fa amma Samud fa uhliku bit Ada kaum Samud aku hancurkan dengan suara. Suara yang dahsyat <coughs> menyerang mereka. Nah ini saya sedikit mengingatkan ya. Sekarang itu masih banyak pemahaman bahwa azab Allah itu hanya banjir. Sehingga orang-orang mempromosikan di mana-mana perumahan-perumahan bebas banjir, terbukti bebas banjir, terbukti bebas banjir. Bapak Ibu, ingat bahwa azab Allah bukan hanya banjir, suara. Bisa bikin perumahan bebas suara? Hmm. Yang paling penting jangan begitu. Yang penting perubahan bebas dosa, oh, itu bagus. Bebas maksiat, itu bagus. Jadi jelas, terjaga. Bebas banjir, bebas banjir. Kalau Allah kirim air yang sebesar gunung mau kemana? Ini yang paling penting itu bebas dosa. Di sini Allah gambarkan bahwa kau sama dihancurkan Allah dengan suara. Wa ma'adun fa'udiku biriyahin sorsorin atiyah. Kaum ad aku azab dengan angin yang dingin dan kencang. Berapa hari? Sakharaha alaihim sab'a layali. Tujuh malam. Wa samaniyata ayyam. Delapan hari. khusuma Terus menerus. Tanpa terputus. Satu detik pun tak terputus. khusuma Terus menerus. Bayangkan coba. Angin kencang, dingin. Berbunyi. Juga kencang. Terus menerus. Tujuh malam, delapan hari apa kata Allah? fataran qawma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Setelah delapan hari manusia bergelimpangan, tidak ada satupun yang hidup. Mati semua. Makanya Allah yang merekam sejarah ini karena sejarawan pun mati waktu itu. ada yang merekam. Sampai kata Allah, fahal tarolahum membakiyah. Ada sisanya enggak? Enggak ada sisanya. Kaum Fir'aun juga demikian. Nah, dalam surat Al-Qari'ah aku tidak menceritakan itu. Kalau al Allah menceritakan sebab-sebab hancurnya manusia, gagalnya manusia dalam kerja. Nah, dalam surat Al-Qari'ah Allah menceritakan setelah itu apa? Yawma yakunun nas kal faroshi maksus. Manusia seperti Aron. Al-Farosh, Aron atau anak-anak. Dari sini kita baru paham. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah ciptakan laron? Ternyata apa? Allah ingin mengumpamakan kondisi manusia dengan laron dari kiamat nanti. Seperti laron. Kalau nggak ada laron, kita nggak pernah tahu seperti apa. Allah ciptakan kalau sih maksud laronnya tidak ada. Eh, nggak paham kita. Allah ciptakan laron. Kenapa Allah ingin ciptakan itu? manusia nanti seperti Harun itu dari kiamat. Oh benar ya Allah. Kita pandang coba bagaimana Harun kebentur sana, kebentur sini jatuh, sayapnya jatuh. Gak, gak punya arah. Mau mengak kemana? Terbang salah terbang, gak tahu. Kata Allah, pada hari itu semua tidak punya tujuan. Kenapa? Mau pulang ke rumahnya, rumahnya hancur. Ke kampungnya nggak jelas sudah. Allah balik buminya, Allah bikin rata semuanya. Mau kemana? Kalau washin waksus. kebimbangan, tidak tahu kemana arah. Nah, coba bandingkan dengan al ghoshia di sini. Hal ataka hadithul ghoshia tahukah kamu tentang peristiwa hari kiamat al ghoshia yang membuat manusia pingsan? Nah, wujuhu yawma idin khasyi'ah. Manusia penuh ketakutan, tunduk. Di sini Allah gambarkan psikologisnya. Tapi dalam surat al Qur'an Allah gambarkan perilakunya. Dia seperti laron. Tapi dalam surat Al-Ghasyiyah Allah gambarkan psikologis. Asal asal manusia bergerak seperti lalat karena apa? Khusyah, takut. Penuh ketakutan. Amilatun nasibah. Di dunia capek-capek dia mempertahankan hidupnya, mempertahankan hartanya. Ternyata apa? Ujung-ujungnya semua tasla narun hamiyah. Dia berakhir berakhir apa? Dibakar dalam neraka. Karena apa? Karena menyangka dunia akhir segala-galanya. Dunia adalah kehidupan yang abadi. Ternyata dia harus menerima buah pemahaman yang salah, yaitu harus menerima api neraka. Nah, inilah pentingnya kita belajar bahwa kita harus tahu hakikat kehidupan ini. Allah ciptakan gunung. Watakunul jibal kal ihnil mamfush. Gunung-gunung seperti dihambur-hamburkan. Jadi kata mampus itu bahasa Indonesia itu mirip mampus, mampus, mampus, hancur, hancur, hancur. Ada kawan itu miskol juga ada dalam Al-Quran. Sama ya mal miskol ada rotin. Jangan begitu. Kalau ini enggak, ini memang mirip, artinya mirip. Kalau miskol berbeda itu miskol. Ini mirip ungkapannya saja. Watakurul jibal karena ini Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan gunung sebab gunung sebagai pasak. Nah, karena gunung sebagai pasak, maka untuk menghancurkan bumi, Allah hancurkan gunungnya dulu. Selalu Allah ceritakan tentang gunung, coba nih. Dalam ayat yang lain, bandingkan dengan ayat-ayat berikut ini, perhatikan. dalam surat Al-Muzammil yauma tarjuful ardu wal jibal wa karatil jibal kathiban mahila pada hari itu bumi Allah goncangkan dan gunung-gunung juga Allah goncangkan sehingga gunung itu hancur sehancur-hancurnya menjadi tumpukan-tumpukan ya, kerikir kerikil dan pasir tidak tidak berguna lagi yang tadinya sebagai pasar tidak berguna lagi akhirnya apa bumi kehilangan keseimbangan makanya pada saat itu tidak berharga lagi semua harta. Semua berakhir begitu saja. Makanya Bapak Ibu mumpung masih banyak lahan kesempatan beramal dengan harta. Segera jangan berlambat-lambat. Jangan menunggu datangnya satu hari kata Rasulullah Nanti semua orang kaya Semua orang kaya jadi min asrati sa'ah kata Rasulullah di antara tanda-tanda kiamat istifatul ma yaitu harta banyak sehingga semua orang kaya. <clears throat> Sampai kata Rasulullah layak tirrojul seseorang datang bisa dakotihi dengan sedekahnya mencari orang yang mau menerima tapi untuk satu persatu pak mau menerima zakat saya nggak apa-apa bisa nggak pak nih saya punya zakat nih kata dia pak sini zakat saya lebih banyak lagi bapak mau nggak bingung dia cari lagi pintu nggak ada yang mau itu nanti makanya sekarang sudah mulai mendekat dulu dari sini mungkin masih rawa-rawa mungkin masih pohon-pohon sekarang sudah penuh dengan bangunan-bangunan apa artinya ini tanda-tanda bahwa nanti semua belah ini akan penuh dengan kehidupan di mana manusia berlomba-lomba menempuh harta akibatnya apa semua menjadi kaya dan Allah bongkar semua kekayaan bumi sampai nanti emas berserakan di pinggir jalan Kata Rasulullah, amsalul ustuwan minal dhahab wal fiddah taqiul ard aflad kabidiha. Bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Amsalul ustuwan minal dhahab wal akan keluar nanti seperti tiang-tiang besarnya itu emas semuanya di pinggir jalan berserakan seperti batu. Kalau orang mau, karena sudah kayak batu. Saya mau bawa emas, bawa emas, tidak ada yang mau beli mau di pinggir jalan. Seperti batu coba sekarang ada nggak mau bawa batu? Nggak ada. Nah seperti itu. Nah ini oleh Allah akan dihancurkan seperti itu. Dalam surat Al-Mursalat, wa idal jiba sifat. Apabila gunung telah dihancurkan menjadi debu. Nah, dalam surat An-Naba Allah gambarkan saking halusnya gunung-gunung itu menjadi seperti fata morgana. Wasujirotil jibal fakran salam. Nah, Bapak Ibu, Gunung digoncang saja, bumi gempa dan banyak yang hancur dari kekayaan manusia. Bagaimana kalau gunung lo cabut? Kita bisa bayangkan Itu lalu digoncang oleh Allah sedikit saja gunung itu. Gempanya luar biasa. Ini Allah cabut. Allah hancurkan gunung. Apa yang terjadi dalam hidup manusia pada saat itu? Harta yang mana yang akan dibela? Yang selama ini dibangga-banggakan. Mana itu kebanggaan semua? Makanya Allah menceritakan dalam surat yang lain itu wa idal insyaru qutilat ketika unta yang hamil 10 bulan diabaikan itu maksudnya adalah unta yang hamil 10 bulan itu harta kebanggaan maksudnya jadi nanti bapak ibu orang tidak lagi berpikir tentang mobil jaguar mobil alphard enggak, nggak menarik lagi orang sudah melupakan semua itu mobil-mobil yang mahal Islam ini dibanggakan dan sebagainya. Itu semua akan berakhir begitu saja. Nah, karena apa? Karena Allah hancurkan semua itu. Nah, setelah itu Allah membagi manusia di alam akhirat dengan dua golongan, dua macam. Yang ketiga tidak ada. Hanya dua kata Allah sebenarnya. Yang pertama adalah manusia sukses di sini kita baru tahu bahwa ternyata ukuran sukses menurut Allah adalah yang paling berat timbangan amal solehnya. Fa'amman sakulat mawazin orang-orang yang kebaikannya lebih berat. Nah, Fahuwa fi radiyah maka dia berada dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan. Ini yang sukses. Insya artinya kehidupan. Rodia artinya yang diridhoi. Kenapa? Karena selama di dunia dia tidak pernah berbuat kecuali untuk mencapai ridho Allah. Maka semua perbuatannya diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan niatnya pun hanya untuk mencapai ridho Allah maka dirinya menjadi pribadi yang diridhoi makanya Allah panggil nanti dari kiamat orang yang seperti ini ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mati kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan rela dan dirilakan. artinya apa bahwa kamu telah berbuat hanya mencapai ridho Allah maka dirimu diridhoi oleh Allah saudara radhiyallahu anhum wa dari kaliman liman itulah manusia yang Allah ridhoi dalam surat al-bayyinah menggambarkan seperti itu maka sekali manusia berbuat sesuatu tidak untuk mencapai ridho Allah maka itu menjadi sia-sia apapun yang kita lakukan mencari nafkah di pagi dan sore kita hanya satu kita ingin ridhomu ya Allah makanya jangan sampai sekali-kali membawa harta haram ke rumah jangan sampai istri diberi harta haram Jangan cepat-cepat seperti itu Karena tidak pernah rela kepada perbuatan semacam itu Inilah orang sukses Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bandingkan dengan surat Al-Asr Sini. Allah memberikan cara-cara bagaimana sukses Wal asr Innal insana fi khusr Innal ladina amanu Di sini bahwa manusia itu celaka, manusia gagal semuanya kata Allah. Jadi wal asr ini pengertiannya adalah Allah bersumpah dengan masa. Masa itu masa sejarah. Jadi masa sejarah sepanjang perjalanan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia Allah tahu. Allah melihat bagaimana manusia berjalan dari fase ke fase. Allah saksikan. Oh, ternyata kata Allah, semua manusia dalam sejarah itu gagal, tidak berhasil. Innal insana lafi khusr. Kecuali kata Allah. Kecuali siapa? Satu, beriman. Tapi katamu iman tidak cukup. Iya. Harus dibantu dengan apa? Wa amil Tapi pun iman, amal soleh belum cukup. Ditambah lagi yang ketiga untuk kamu semangat selamat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Di sini Bapak Ibu kunci bahwa satu kaum akan selamat kalau masih di tengah-tengah kaum itu ada yang berdakwah, ada yang mengajak kepada kebaikan kalau sudah tidak ada sama sekali yang mengalami kebaikan Allah adab kaum itu itulah gambaran bahwa satu kaum akan dijaga oleh Allah ketika di tengah kaum itu masih ada orang mengajak kepada kebaikan pada satu hari malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mengatur satu kaum begitu turun malaikat dia melihat salah seorang sedang bersujud di masjid sedang sholat malaikat naik lagi ya Allah kenapa kau perintahkan aku untuk mengajak mereka di tengah mereka ada seorang yang beribadah kepadamu kata Allah dia hanya sibuk sendirian dia tidak mau mengajak orang lain adab adab pada Allah semuanya kenapa tidak ada yang mau mengajak kebaikan makanya di sini kata Allah kalau kau ingin selamat bersegeralah kamu saling menasihati saling mengajak kawan sekantor aja eh sebentar lagi itu surat, ini kita surat. nggak mesti ceramah aja setelah ini 10 menit lagi kita sholat, yuk kita sholat. Itu suatu, satu dawa, sudah yang terbaik gitu. Makanya apa yang kita lakukan dawa? untuk menyelamatkan diri kita. Jadi kalau kita berdakwah itu supaya kita selamat, jangan sampai diadab pada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bandingkan dengan amuk minum. Di sini Allah menyebutkan bahwa kunci untuk sukses alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Di sini, bagaimana caranya supaya timbangan kita berat? Ini kuncinya. Kalau salat khusyuk, ya, jangan asal-asal. Khusyuk artinya Pak, Bu, tenang maksudnya. Jadi bukan seperti orang, banyak orang katakan khusyuk itu harus paham, enggak. Kalau kalau khusyuk itu harus paham, berarti orang yang nggak paham nggak sah sholatnya karena khusyuk itu syarat sahnya sholat. Khusyuk itu disebut dalam fikih itu maknina, itu khusyuk, tenang, tidak terburu-buru, bacaannya jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Bukan itu cuek-cuek apa cuek-cuek? Macam yang jelas, sehingga masuk ke hati. Itu khusyuk. Makanya para ulama itu tidak apa, tidak membolehkan, artinya memakruhkan mereka itu kalau orang kebelat terus dia sholat itu nggak mungkin khusyuk pasti. Pasti kebelat nggak mungkin nggak mungkin khusyuk makanya kata ulama kamu kalau keberat jangan jangan sholat selesaikan dulu itu termasuk juga masa janji eh sebentar waktu satu menit aja saya sholat satu menit apa satu menit sholat itu harus kita kasih waktu dengan benar dengan dengan sempurna ya nah, sih kata Allah sholatnya khusyuk kemudian waladhi lahum an-nagwa itu timbanganmu berat hindari yang sia-sia walladzina hum anil lahwi muridun jangan disia-siakan waktu usia kesehatan kesehatan terutama ketika sehat banyak orang lupa kepada Allah begitu sehat begitu sakit itu hampir setiap hari Pak Ustaz tolong doain tolong Pak Ustaz doain ini saya sakit tolong begitu sehat lupa kepada Allah main lupa semuanya Bapak Ibu jangan sampai seperti itu Ana tidak mau beli zakat di faal Ini kunci-kunci untuk memperberat timbangan amal. Bayar zakat yang benar. Kata Allah, fa'ilun. Benar. Jangan asal asal Ada orang mengatakan, ah yang penting kan bayar posat. Sekali Yang penting hitungannya nggak benar. Nah, tidak bisa begitu. Nanti kata Allah dalam dalam Al-Qur'an, harta-harta yang tidak terbayar zakatnya itu dikumpulkan di tempat khusus namanya al-kanzu. Allah jadikan setrika semakin banyak semakin besar setrikanya lalu kemudian yaumayukwa biha jibahuhu kata Allah aku setrika itu punggungnya dari pagi sampai sore fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasana yang sehari sama dengan 50 ribu tahun bayangkan disetrika pakai hartanya dia maka semakin banyak harta yang dibayar zakatnya semakin menjadi besar itu setrikaan dan semakin tersiksa dia itu kalau berupa harta. Kata Rasulullah kalau berupa kambing, Allah datangkan kambing-kambing itu yang tidak dibayarkan zakatnya. Lalu disuruh menanduk satu persatu. Kalau jumlahnya kambing seribu, tanduk, tanduk satu persatu. Jadi pagi sampai sore yang sehari sama dengan lima puluh ribu tahun. Kalau berupa unta kata Rasulullah disuruh menginjak-injak satu persatu. Dia dibalikkan, injak terus satu persatu. Dari pagi sampai sore. Begitulah nasib orang-orang yang menumpuk-numpuk harta. Makanya Pak, Bu, ya, kita berbahagia kalau kamu punya harta. Yang sedih. Kenapa? Gak punya tanggung jawab di sana. Ringan. Kita juga hidup kan, gak punya harta juga hidup. Sama-sama. Kalau seandainya punya harta nggak mati-mati enak, mati juga kan? Iya, iya, iya. Jadi, nah, Jadi kita semakin ringan, insya Allah. Tapi kalau punya harta juga, ya alhamdulillah juga ya. Tapi perbanyak zakatnya, perbanyak infaknya Jangan sampai nanti di hari kiamat menjadi seperti yang Rasulullah ceritakan Kemudian Supaya yang amal iman kita berat Jagalah kemaluan dari perzinahan. perzinaan Walladinahu lifuruji Allah menyebutkan kemaluan secara khusus karena ini sumber dari segala dosa. Seringkali banyak manusia yang sebenarnya baik tapi karena tidak mampu menahan dan nafsu akhirnya terjadi dalam dosa-dosa itu. Kemudian amanat. Amanat terbesar adalah iman. Kemudian sholat. Allah ulangi sholat dua kali. Yang pertama khusyuk, yang kedua yuhafidhu. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kunci utama dari semua rangkaian ini adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua pasti baik. Kalau sholatnya buruk, maka yang lain akan buruk. Makanya nanti di hari kiamat kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abd. Yang pertama kali dihisab salatnya. Jadi salat itu baru witir. Faida soluhat. Kalau salatnya baik kata Rasulullah, soluhat sairu amal. Semua amalnya pasti baik. Puasanya pasti baik. Zakatnya pasti baik. Semuanya pasti baik. Nah, tapi kebalikannya ketika salatnya dicek, cek baik enggak? Buruk kata malaikat laporannya. Buruk langsung semua amalnya yang lain pasti buruk pasti tidak mungkin baik ya melihat manusia manusia melihat baik tapi itu mungkin kurang ikhlas mungkin begitu pasti karena sholatnya yang buruk apalagi yang lain seperti itu itulah kunci bahwa sholat itu harus kita utamakan yang kedua manusia yang gagal apa gagalnya wa amman wa amma man khaffat mawazin timbangan amal baiknya sedikit khaffat mawazin fa ummuhu hawiyah di sini dia maka masuk neraka hawiyah nah dari kedua ayat ini Bapak Ibu kita paham jadi ada sakulat berat maksudnya berat timbangan baiknya ada khofat khofatnya ringan timbang baiknya jadi nanti cara nih berdasarkan ayat ini dan juga hadis Rasulullah SAW, nanti bagaimana cara penghitungan amal itu. Yang saya pahami dari beberapa hadis dan kemudian ayat ini, saya pahami begini. Nanti kata Rasulullah, yudu'am kullu wahidin minhum mu'minuhum wa Nanti akan dipanggil oleh Allah satu persatu, baik yang mukmin maupun yang kafir. Nah, sekarang yang mukmin, fulan bin fulan dipanggil. Kumpulkan amal baiknya, Keburukan, coba setinggi ini katakanlah nah kumpulkan anak buruknya tinggi oh, lebih banyak nah karena amal buruknya lebih banyak nanti amal baiknya ini mengurangi jumlah keburukan nah persis sama rata set ini sisanya keburukannya ini inilah yang akan membuat dia masuk neraka karena apa keburukannya lebih banyak karena dia masih punya iman dia nanti setelah disuci, dicucikan di neraka baru diangkat sesuai dengan jumlah keburukan itu. Semakin banyak keburukannya, semakin lama di neraka. Tapi karena dia punya iman, masih juga diangkat oleh Allah setelah selesai. Makanya nanti kata Rasulullah di surga itu ada tempat khusus untuk penghuni surga alumni neraka. Disebut oleh Rasulullah al-juhannamiyun, artinya alumni neraka jahanam. Al-Juhannamiyun itu kata Rasulullah SAW. Ada tandanya, di sini ada tandanya sedikit. Jadi kalau ketemu dengan kawannya, oh, eh, lo pernah masuk ya? <laughs> Gak bisa, gak bisa menghindar. Nah, kalau seumpama kebaikannya lebih tinggi, keburukannya lebih rendah. Nah, maka dia dikurangi sejumlah keburukan itu, tersisa kebaikan. Maka orang seperti ini dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena keburukan kebaikannya lebih banyak tanpa mampir neraka. Semakin banyak kebaikannya, maka dia semakin megah surganya, semakin indah surganya. Seperti itu. Nah, bagaimana yang sama? Keburukannya sama, kebaikannya sama, persis sama, seimbang. Jadi sama sama rajin juga. Rajin sholat, rajin itu masih Sumpah, gitu. Nah, ini oleh Allah digolongkan kepada ashabul a'raf. Jadi kalau Bapak Ibu buka Al-Qur'an ada al-a'raf. Itu maksudnya itu golongan orang-orang yang kebaikan dan keburukannya sama. Nah, di mana tempatnya? Oleh Allah dibikin menggantung antara surga dan neraka. Dia di sebuah tempat namanya al-a'raf. Nah, orang surga melihat dia, orang neraka melihat dia. Sesekali angin neraka yang panas menghembus, langsung menghembus, dia kena menjerit Sesekali angin surga kena sehingga dia merasa nyaman. Nah, dia terus bergantung sampai ada keputusan dari Allah afil jannah amfinar apakah dia masuk surga atau neraka diputuskan oleh Allah SWT menunggu dia jadi ujung-ujungnya juga tetap dua tempat hanya surga neraka anak-anak bukan tempat permanen bukan dia hanya tempat transisi karena dia kebaikan dan keburukannya sama nah bagaimana orang yang tidak beriman orang tidak beriman ada yang baik mereka lebih baik mereka itu dipanggil fulan fulan panggil dia kafir nih dia beriman kumpulkan kebaikannya lumayan dia pernah membantu korban tsunami pernah membantu oh, korban gempa di mana mana baik banyak kebaikan nah keburukannya banyak kurang nggak beriman mau berputar banyak sekali berlipat-lipat keburukannya karena punya iman nah kata Allah karena amal ini tanpa iman Allah menjawab ini tidak sampai ke saya tidak sampai kepada aku kata Allah karena semua tanpa iman kamu lakukan ini nggak pakai iman Allah lempar neraka <clears throat> aku tidak butuh kebaikan seperti ini nah tinggal keburukannya makanya dia selama-lamanya di neraka khalidina fiha innalladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha selama ulaikahum hum syarrul bariyah inilah manusia yang paling buruk di sini wa amman khaffat mawazinu dia kebaikannya sedikit fa fa ummuhu hawiyah yang masuk neraka ada kebaikannya jadi masih masuk neraka sesuai dengan ukuran tadi tapi kalau kafir selama-lamanya neraka Terakhir Allah menutup surat al quran ini dengan berfirman mengenai dahsyatnya neraka Hawiyah. Wama adro kamahiyam Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Dan api yang sangat panas. Nah, hamiyah artinya apa? Puncak panas. Ini. Panasnya bertingkat-tingkat. Panas, lebih panas, lebih-lebih panas, paling panas, paling-paling panas, puncak panas, puncak-puncak panas, puncak-puncak puncak panas, tidak ada panas lagi setelah itu. Itu hamiyah namanya. Jadi sudah paling panasnya panas. Itu disebut hamiyah. Makanya Rasulullah menceritakan bahwa an-narul lati yuqadu 'alaiha ibn Adam di dunia. Api yang dinyalakan anak ada di dunia juz'un min mi'ati juz'in minan Itu hanya satu serpihan dari api neraka dibagi seratus bagian, pada bagian yang ke seratus dibawa ke dunia. Itu baru serpihannya. Jadi api yang kita punya di dunia ini serpihan api neraka bagaimana panasnya api neraka. Pokoknya Pak, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Ada orang mengatakan, Pak Ustadz, mungkin kalau saya kayak saya ini mampir-mampir neraka sedikit nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Jangan begitu. Jangan coba-coba, panas. Sehari di neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Wa yauman ka'al fisratin mimma tahun. Itulah Bapak Ibu ya Semoga Allah menjaga kita semua. Setiap langkah yang Bapak lakukan ke masjid, itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Setiap harta yang Bapak sedekahkan, itu menjadi penghalang dari api neraka. Sekalipun kata Rasulullah, separuh kurma kau berikan, itu menjadi penghalang dari api neraka. Bapak Ibu, jangan berat-berat untuk beramal soleh. Allah akan menghalangi Bapak Ibu dari api neraka karena amal baik yang Bapak lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.